السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد Hadaratil afadil Sadatil masayikh wal Asatidah al Aiza, Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Bapak yang mewakili Panglima Odam Yang mewakili Kapolda Bapak PLT Anwil Jawa Tengah Pendek kata semua penjabat yang hadirlah baik sipil, TNI maupun Polri yang saya cintai saudaraku Dr. Nur Ahmad pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang suryatan Batan Fidyatan para sesepuh, pini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa adik-adikku, remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala barokah manfaat fid dunya wal akhirah awal tahun hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri ngrayangi awake dhewe ngrayangi awake wong diamuk mengoreksi meninjau kembali saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan. Sibuk yang nggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum sebagai hamba Allah yang dipasrai Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari mungkin mata saya yang agak rabun saya lihat kok nggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam Odoh Nek Pas pengajian gini ya Kita bedo, Do kupluan kabeh malah ada Durung kaji bareng ketunan kaji Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan nguyai dong ngadek kabeh jadi ini yang santri yang ini, yang orang santri yang ini gak jelas kabeh nguyai ngadek di pinggir jalan. yang suka berkelahi juga bukan yang non Islam saja yang Islam lebih banyak sing korupsi <laughs> itu jenenge ae islami banget sampai lihat itu <laughs> sing ketangkep ketangkep loh ya Gak tahu yang gak ketangkep yang ketangkep ketangkep itu jenenge islami banget Gak usah saya sebutkan namanya lah kurang etis sampai cari sendiri sampai lihat sendiri itu yang ketangkep ketangkep itu jenenge oh, islami itu Jadi kita sekarang ini perlu melihat karena penanggalan hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah itu pilihannya banyak tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu sangat menandai dua kehidupan dua kehidupan pertama kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian dan di Madinah Madinah itu bahasa sekarangnya modern Madinah itu makanya orang sering bilang Madani Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah bukan supaya demadan madanan kan Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Nah untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu atau dari sekarang ke nanti atau dari hari ini ke besok itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa selama ini kita itu ngapain kalau sudah baik ngapain hijrah gitu kalau kita selama ini merasa sudah baik, bos rasa hijrah yang dindi, sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak? Kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini. Kita ini di dalam setahun misalnya. Kira-kira baca Qur'annya itu seberapa? Katam ping pirong. atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk jadi tanyaannya kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak apa ada, ada, apa, ada yang sebagian tidak baca Quran atau sebagian kecil tidak baca Quran atau sebagian besar tidak baca Quran atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan ini ada jawaban iya ini jujur sekali bahkan sebelum habis Ramadannya Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu nanti bulan Sa'ban atau ruah mulai Gajeki aku duwe Quran itu nanti untuk tadarusan pada waktu Ramadan itu pun bacanya itu nyanyi bis malam ngewebutnya itu karena pamrehnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal tiga kali Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam tiga kali. Ya tegang, dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua. Enggak jelas Orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan MUI, ini ada MUI enggak ini? <laughs> MUI ya. Itu saya pernah usulkan, mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan. Ini kan usumnya survei. Usumnya survei. Musimnya apa namanya istilahnya liain survei penelitian-penelitian dan hebat itu survei-survei sekarang itu tahu pilkada masih belum sudah tahu siapa yang akan menang oh, itu kan hebat banget itu lah mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal toa ya. ya nopo ya. Eh, sing halal luwih akeh timbangane sing haram kok nggawe label halal iki golek penggawean ae. Ya, nek muni label haram kan ya, mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik liyane halal kabeh kok nggawe label halal. Ben golek penggawean. Aku ya. gegeten mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini buk disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membanggakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan, pedoman hidup saya adalah al Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah. Soal menggandakan uang ya ada di Quran. <laughs> apalagi menggandakan istri ya teman tapi tidak pernah disurvey, coba diteliti ya diteliti sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu berapa persen yang membaca Al-Quran 20 persen misalnya kita dapat angka 20 persen sekarang terusnya 20 persen itu berapa persen dari 20 persen itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5 persen. Kita tanya lagi dalam westernernya itu. Dari 5 persen ini berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah yang akeh dhewe yuk. copet yuk Islam. Begini ya Islam. Nanti kalau kita sudah berhasil itu, oh 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya Oh, yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh, yang ngamalkan tidak ada. <laughs> ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa. Misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus, pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu. Katanya sudah terlambat. Ya sekarang ini mumpung nanti ada sensor lagi, ada yang ingatkan ya. Ini penting sekali. Nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan cah. Orang ya. sing kita gak gagah dieloni. Kita balik gudi melok. Kita itu sak dodo melok. Nah, itu. Elok-elokan itu berarti dia nggak punya pedoman. Orang sendiri tidak ditafsirkan secara masa yang di dimasalkan ada terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini kan Beritahukan sama menterinya. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa. Tapi kalau bahasanya bisa, bahasa itu nggak bisa. Di dalam bahasa Arab itu antara koma zaitun zaid berdiri dengan zaitun koma sudah berbeda dengan inna zaitun qaimun sudah beda dengan inna zaitun koma sudah beda yakumu zaitun sudah beda zaitun, Zaidun oh, iman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang nerjemahkan semuanya Zaidun berdiri. Zaidun imun Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Ina Zaidan imun Zaid berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa ina dalam satu talikan nafas ada yang tidak pakai inna ada kemudian pakai inna ada kemudian ditambahi eh, lam taukit wa inna ilaikum salun masih ada lagi Rabbuna ya'lamu inna ilaikum salun itu beda semua di terjemahan sama semua kami diutus kepada kalian stok titik Saya nggak bisa. Dan sekarang ini orang baca Quran terus fadribul anak. Wah ini sikat ke lehernya orang kafir ini. Ini ah, Qurannya bunyi begini tanpa ada keterangan-keterangan ini ayat ini turun sebab apa konteksnya apa jadi rancu ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufasir awalnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubayinnya pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi oleh akalnya sendiri gara-gara dia ngerti terjemahan yang letterlek itu saya tahu letterlek karena saya baca itu tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati. Saking hati-hatinya. Jadi harfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata. Sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia. Jadi orang Indonesia nggak mudeng, apalagi orang Arab. Ini perlu ada penelitian itu. Betulnya di sekolah-sekolah guru-guru agama ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu guru-guru agama itu yang diulang non yang di sekolahan-sekolahan itu apa sih yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu dari pertanyaan-pertanyaannya itu berapa syarat nyau wudu bangsana gitu berapa rukunnya sholat kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus bucahnya sholat orang anda urusan pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro bucahnya wudu raper wudu cek ora urusan pokoknya ini ngerti persis jumlahnya syaratnya wudu ini Ya, kita lihat semua. Dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngerayangi awak itu. Kita bisa dikembalikan kepada konsep awal. Sebab kita ini sekarang rancu. Sekarang coba bagaimana kita memandang Allah. Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? untuk mantu airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar. Apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu? Padahal dulu banyak itu wali-wali yang Allah Akbar terus semaput itu ah, banyak sekali karena tahu besarnya Allah Ta'ala nah kita kan nggak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan akbar Gusti Allah itu maha besar Gusti Allah itu maha agung saya pernah ngeledek kalau di sini masjid agung di Surabaya itu masjid akbar namanya Masjid Akbar di Surabaya saya ledek ini kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah Gusti Allah, Allah Allahu Akbar iki Masjid Akbar ngerti ora jani ini Gusti Allah kok padakno masjid to. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian pengajian wong 2000 pengajian akbar. Sampai lihat YouTube. Nah, ini anak-anak orang-orang kuda lihat YouTube, lihat sampai lihat sampai buka dengan apa namanya tulis saja situ besarnya bumi. Ya udah gitu. Nanti akan Anda akan melihat potret dari bumi itu seberapa besar di alam semesta ciptaannya Allah Ta'ala ini. Di sana ada yang sangat menggetarkan hati kelihatan sekali bahwa satu butir debu pun lebih besar daripada bumi ini kalau di peta alam semesta itu. Selama ini kita menganggap dunia itu besar sekali. Dan kita yang menjadi penduduknya itu bersama sekitar 7 miliar itu merasa besar katanya. Seolah-olah besar sekali. Padahal Orang-orang dulu itu kalau Allahu Akbar itu memaknai dalam hatinya. Allahu Akbar itu maknanya di hati. Allah, aku kecil sekali. Aku kecil sekali. Saya selama ini kalau ngomong sama kawan-kawan itu saya kira-kira saja bumi ini kalau dibandingkan dengan segala macam penduduk-penduduk makhluk-makhluk di alam semesta planet, bintang-bintang matahari dan lain sebagainya itu saya selalu mengatakan tak kira-kira sak kacang hijau sak kacang hijau itu pun mau wah wis ngegerno wong janji wong balik balik do niru omonganku wah sak kacang hijau sak kacang hijau padahal itu keliru Gegeden. Satu kacang hijau itu gegeden. Kita itu tidak mendiami kacang hijau. Mendiami paling besar itu sebutir debu. Kita diami 7 miliar. Dalam sebutir debu itu, mari kita canakan. Di mana letaknya Semarang? Jangankan Semarang, Jawa Tengah ada kelihatan. Indonesia tidak kelihatan, Asia tidak kelihatan, tidak kelihatan. Alangkah dan alangkah kecilnya kita itu. Jadi saya ingin ketawa kalau ada orang sombong, dasi gede itu. Ini bagaimana? Orang tinggal di debu bersama tujuh miliar saudaranya kemelete Gusti Allah tidak mites dia itu sulit mites dia sulit mites yo ya, saat debune sisan makanya kalau ada bencana kalau ada bila itu amati taleh wasaleh semua kalau ada banjir itu tidak pilih-pilih oh ini rumahnya kiai menggo nggak ada itu semua. Amat toleh besar Yang kurang ajar maupun yang baik kena semua. Kenapa? Karena gandennya kegeden. Yang akan diganden kecil. Ini gini ngeruyak Sampai kumpul dengan bajingan-bajingan di sini nih. Yang diganden maunya bajingan, tapi sampai nggak di situ. Ini ada tuh. Eh, alah sudah kena itu. Makanya lalu ada tradisi budaya amal makruf nahi mungkar supaya tidak ada bajingan supaya tidak ada ganden yang keliru di kita kalau kita mau baik diri saya sendiri misalnya situ ya terserah gerak cinta sini ngerokok ya ben wah itu tidak bisa kita hidup bersama-sama. Nah, kalau kita bertolak dari Al-Quranul Karim kembali kepada pedoman kita, kita bisa melihat kembali dunia itu gede nih sepiro, Gusti Allah gede nih sepiro. Ma, lalu sikap kita seperti apa? Kok petentang-petenteng? Kok malang kerik? Rumah samu itu sepira? cuilik banget lebih cilik daripada yang cilik itu dengan badak saja umurnya itu panjang badak dengan kita itu kita punya umur 100 itu udah geger udah masuk orang kok kita semakin lama semakin pendek cara berpikir kita karena kita merasa besar masa depan untuk kita ngaku cek ora. Kita kalau bicara masa depan itu sampai ke masa tua kita dok. Kalau Al-Quran menyatakan supaya melihat apa itu tandur nafsun makot damat lihat itu dimaknani masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk masa depannya bagaimana dia bisa menjadi PNS yang gajinya banyak atau sebagai dokter yang pasiennya banyak atau jadi terus itu masa depan ya itu tidak mau sampai akhirnya tidak ada lu sekarang lebih pendek lagi orang berpikir soal pilkada itu kan persoalan lima tahun Disangkanya itu persoalan seumur hidup. Padahal lima tahun lagi ada pilkada lagi. Dan orangnya ganti lagi mungkin. Umpama ada incumbent itu ya paling dua kali tiga kali nanti akan selesai lagi. Tapi kita mikirnya itu ketika kita mendukung ini mendukung itu pertentangannya itu seolah ini masalah sampai hari kiamat Cuma lima tahun. Kita bisa tidak bisa berpikir seperti itu. Ini kita baru melihat dari jangka waktu kehidupan kita. Sekarang kita melihat Allah Ta'ala itu apa. Sekarang banyak orang yang menganggap kalau dirinya marah, itu berarti Gusti Allah marah. <laughs> itu lebih pengung lagi. Bahasa, rembangnya pengung itu. Lho kalau dia ini muak mangkel, berarti Gusti Allah mangkel. Jadi wong ikat deh. Kok dia tidak senang sama orang terus ikat. Memang sana Gusti Allah ya mangkel kok. Kok oh, jahanam kamu? Lho. kok ngerti ini jahanam? Aku mangkel soal mbek ini. Jadi Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu seperti apa? Apa seperti Panglima Kodam? apa seperti Kapolda apa seperti ketua masjid ngono kayak apa apa kayak presiden ya nggak pernah berpikir ke sana Gusti Allah Gusti Allah itu mempunyai sembilan nama 99 nama yang kita ketahui sebetulnya masih ribuan lagi kalau anda preteli satu persatu kalau anda hafal dan anda lihat satu persatu asma-asma Allah itu akan berubah cara kita memandang Allah dan akan berubah juga pandangan kita kepada hamba-hambanya Allah ini berkaitan pandangan kita kepada Allah itu mempengaruhi pandangan kita terhadap hamba-hambanya Allah ada asma Allah itu yang paling banyak kita ketahui Ar-Rahman Ar-Rahim itu mungkin yang membuat kita itu saenai dewi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah itu maha belas asih saakenan Gusti Allah itu yang aku ya saake ya mengaku wong cilik ning dunia serkoso mosok disiksa secara mungkin lah Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang nyekelitok Gusti Allah itu sadidul iqab jadi orang itu murah tahu guyu. Sadid Allah, oh, Gusti Allah. seksanya luar biasa, sadidul yuqat. Jadi nganten yang padi-padi orang guyu belas. Dijawil bojone eh, sadidul yuqat. itu mempengaruhi mempengaruhi sikap perilaku orang pengenalan orang ini mau sing kenal mau si Jito Ar-Rahman biasanya itu sembrananan saat itu iku iku wonge njekutut terus saya ada yang nyekeli al-adlu saja baik Gusti Allah itu kok tampil sekarang ini dengan asmanya al-adlu yang maha adil sebar kabeh awake dhewe ini sabar. Karena adil itu ya menetap meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dihukum. Yang tidak salah tidak dihukum. Kalau ada yang tidak salah dihukum, salah tidak dihukum, mesti ada persoalan di situ. Mbah suap mesuap, mbah apa? Tapi kalau yang adil betul-betul, yang salah. Nah kalau yang salah dihukum, dihukumnya mau diketak sidik ngono tak hmm. kira-kira kita semua ini ada yang selamat dari ketokan ketakannya Gusti Allah apa enggak wong di antara kita tidak ada yang tidak salah ngrasani wong tek ngono bodoni tek ada, tak tek tak itu benjol kabeh wong semono akeh Untungnya sekarang ini memang Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim sehingga wong bejujaka kaya apa dijarno, dienteni tobaté itu api aneh Gusti Allah kan di situ wong kurang ngajari kaya apa kok dijalno lho itu koruptor kok gak mati-mati kiai-kiai akeh sedo mati kok koruptor gak mati-mati ulet temen nyawane kok tidak dia ditunggu kalau dia. Karena kita hidup ini berproses terus. Kita hidup ini belum final semua. Salah kalau kita terus. Jadi ibaratnya kita ini berjalan ya. Berjalan. Semuanya kita ini jalan. Makanya kita setiap sholat selalu mengatakan ihdinas siratul mustaqim ihdinas siratul mustaqim ihdinas siratul mustaqim supaya jangan tersesat kita terus berdoa gitu nah kalau kita sudah merasa lurus jalan kita kita tidak perlu mojok si ihdina siratal mustaqim bayang ya Bismillah Rahman Malik Yamiddin ya karena budu ya karena stain waladdallin ora maca siratal mustaqim mau aku wis ning siratal mustaqim yang baca itu kan yang sesat-sesat itu kita tidak bisa memponis orang sesat. Karena apa? Karena semuanya masih dalam perjalanan. Ini kok ada yang berani-berani ya? orang masih dalam perjalanan kok sudah sesat. Duh. Nanti kalau di sana ketemu orang yang menunjukkan jalan, kan dia tidak sesat lagi. Malah kamu yang mengatakan sesat, nanti ini kono ono perapatan pirang-pirang ku malah sesat bisa saja loh itu sejarah menunjukkan Abu Sufyan itu itu panglima perang Uhud dari pihak lawannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini panglimanya Kanjeng Nabi, di sini panglimanya Abu Sufyan. Di antara komendannya ada yang namanya Khalid bin Walid. Ini yang ngocar ngacir pasukannya kanjeng Nabi di Uhud. Karena pasukannya tidak disiplin. sikit. Anda tahu kalau seandainya Fathum Makkah ketika Abu Sufyan sudah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disikat, dibunuh. Tidak ada ceritanya Abu Sufyan menjadi orang Islam, tokoh Islam. Khalid bin Walid yang ngocar ngacir pasukan Islam di Uhud masuk Islam. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang akan membunuh orang Islam, akan membunuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Hindun, kenal Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud, di perang Uhud masuk Islam. Ikrimah. Anda kenal Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikut berperang bersama ayahnya melawan umat Islam. Masuk Islam. Kita tidak tahu skenario nya Allah Subhanahu wa taala. Rencananya Allah taala. Kita tidak boleh mendahuluinya. Dengan lalu memponis orang yang masih di perjalanan, kamu ini ahli neraka, tidak bisa. Jadi banyak sekali yang kita perlu tinjau ulang tentang manusia sebetulnya apa. Yang paling sekarang ini yang menjadi kisruhnya kita sekarang ini adalah soal dunia. Dunia dalam pengertian materi. Orang-orang santri menyebutnya dunia. Dunia itu bisa jah kedudukan pangkat kekuasaan bisa harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan lain yang positif sifat duniawi selama ini ajaran Al-Quran ajaran kancing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dunia ini hanyalah seperti orang nyebrang jalan kaabiri sabilin orang hidup di dunia ini hanya seperti orang mampir nyabrang jalan mungkin ini yang kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai urip ning alam dunia iki namung minangka mampir ngombe mampir ngombe nyabrang ning kono ngombe dulu terutama orang Jawa itu selalu ada di rumahnya itu rumahnya orang Jawa dulu itu sumurnya itu di luar separuh disikat disikik gini separuh untuk orang rumah separuh untuk saudara-saudara yang lewat jalan barangkali kepanasan mau raup mau ijik barang itu bisa nimbo di sumur itu Lalu ada di depan itu kendi-kendi, tiga empat kendi. jaga Jagani kalau ada saudara-saudara yang lewat itu mampir ngombe kalau ngelak. Sekarang tidak ada semua itu. Tidak ada semua. Padahal itu bagus sekali. Ono kendi di situ menolong orang kehausan sambil ngiling-ngiling ngeling kendiki kok lemah. Kendi itu dari apa? dari tanah. Isinya apa? Air. Mengingatkan tanah air terus. Mengingatkan tanah dan air. Ombak. Itu seperti itu. Orang yang dunia mau ngampir ngombe. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini? Kita ini kebanyakan tidak mampir. ngeblok, ngeblok. Kalau nyebrang, kalau mampir ngombe terlalu cepat udah kita bilang saja urip neng alam dunia ini koyok nginep hotel. jadi jadi seorang dina telung dina bisa ngantek seminggu. Tapi yang masa iya ada orang nginep di hotel lalu ngechat hotel. Ini kurang seni ini ah. Lampunya ini terus tuku lampu diganti nih CT ini kok elek ini kurang harmonis terus tuku chat di chat dewi tidak ada mesti diketawakan orang nah, kita itu hidup di dunia itu kan gitu Itu di dunia pikiran kita pikiran kita itu orientasinya ya semua nah, saya terus saya ingin tanya kalau ada orang podo-podo Indonesia nih kok tukaran Oh kok podo Indonesia Podo podo Islame. Ana wong podo Islami kok tukaran. Kadang-kadang ora terima podo Islame, podo NU-ne. Tukaran. Coba sampean selidiki. Itu apa yo ya, yo ya swarga ngono apa piye? Mubalek jarang sekali yang baca dalil hubbud rok ra'su kulli karena dia sendiri mungkin ya hubud dunia gak berani mengatakan dalil hubbud rok ra'su kulli seneng dunia berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka seneng dunia berlebih-lebihan jenengan dahar niku sedino ping kalau telka itu hanya tiga kali sehari paling banyak malah ana sing ping loro dok ungu tuku beras tontonan ngantek gue setahun lorong tahun ngantek se anak putu nih di wis ditukokno beras kape Nah, sampai terus dikongkong urip cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari ini sing paling apik dewi iku mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menek kulo kandani kancing Rasul niku rezekine tek plung. Rezekine kancing Nabi niku tek plung. Ora ana sing wani nglakoni. Tek plung niku artine kaya manuk. Dipangan saiki ya digoleki saiki. Sesuk ya digoleki sesuk apa ana wong saiki sing wani ngoten belas ah, kiai ini ora wani mung kula ngek ijazah niku gak sen sing gelem padahal nek kula kandha iki ijazah saka Sunan Kalijaga wes rebutan wong niku Suwenenge ra karuan. Malah gelem ngeki rokok. di Samsung sak pak. Tapi kalau kayak ijazah, ijazah Kanjeng Nabi ora wani nglakoni. Mbah nek jamaah ngene kira-kira wani nglakoni iki. Kurun, kalau kayak ijazah, ijazah Kanjeng Nabi. Dungane Kanjeng Nabi. Sampeyan catet. Sampeyan kula tak mau alon-alon. Allahumma ahyini miskinan Dewa muka situ nyatet kemah guyu Tiga ijazah tenan kok Wa amitni miskinan Wahsulni Fi zumratil masakin Ini diwaca Aja kakek sepisanae Makin nek kemanten kemanten sampai sing payah Allahumma ahyini miskinan ya Allah berilah aku kehidupan miskin wa amitni miskinan dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin kenapa kita tidak berani ini mah nyari rasidah. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam posisi bisa memilih. Beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat. Pernah jadi miskin sekali dan kuat. Maka beliau memilih yang miskin. Kumpul dengan orang miskin karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Karena hisapnya sedikit. Kamu sholat? sholat. Zakat? Enggak. Kenapa? Enggak punya duit. Kamu poso? Poso. Enggak kasih? Enggak. Kenapa? Enggak mampu. Eh, Sargo. <laughs> Cepet. Lah orang kaya ini lama sekali. Tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga dia masih tidak diintrogasi tidak habis-habis itu kok punya duit sekian banyak dari mana saja kamu kamu gajinya kan cuma sekian kok bisa sekian dari mana ya itu kalau ada ada apa ada apa yang jelas oh dia itu integrasinya ya detail sekali dari mana jelaskan wah kalau mau polisi mbek jaksa kalau ya ora apa-apane malaikat kok mencicil ngono dek takok eh Dari mana duit men? Itu loh. Terus di loh, CCTV-nya itu. Ini rumah kamu tidak disorot dari atas. Wong manusia nggak ada CCTV kok. Gusti Allah tidak bisa. Iya, kita itu disorot semua nanti, Terus diketok no kelakuan kita. Oh yuk, iya, oh, itu amplop e konti eh, kok amplop konti ya oh kita amplop ya ilah ilah sak isine kita kabeh lha nah, iki kowe mbok hitung ning gone ah, toilet to ya hmm, Masya Allah kula lo nih nek maknani Quran terus kali bayang lo dengan kehidupan modern saat ini kini Masya Allah jadi makanya niku wonten CCTV dibuka untuk pembuktian itu bendoro iki lho kowe iki eh sing brosot kandange tanggane sapa-sapa iku iki rak kandang pitik eh, tanggamu ta kowe hmm iku kowe eh, ngondok loro hmm oh, masa lha iku mau didelok dhewean gak apa-apa lha iki didelok mbek maratuwa bareng ya cilaka ya, tenan <laughs> Anjing Nabi pernah kaya dan kuat pernah miskin kuat jadi beliau dalam posisi bisa memilih saya milih miskin saja melbus wagonnya cepat Nah kita ini di dalam posisi itu kita kaya tidak kuat melarat ketokso, <laughs> jadi tidak ada tidak bisa milih tapi minimal kita tidak usah berlebih-lebihan lah. Ajarannya kancing Nabi itu seperti itu kok. Ka'abiri sabili. Dunia ini hanya untuk sarana kehidupan yang lebih abadi nanti. Ini dengan niku nyambut gawe gih monggo tapi kudu diatur niate. Niate aku nyambut gawe menikah, angge ngongkosi keluarga ben saged tenang ibadahe apa itu teh aja kok terus ben sugih ben anu ben anu ngetutno sugih niku sampean mboten sugih-sugih mboten iso sugih sampean niku sugih niku wong bahasa Arabe ghaniyun kosok wangsule fakirun mulane Gusti Allah disebut ghaniyul hamid Gusti Allah niku maha kaya kita wa nahnu fuqara kita itu orang-orang fakir semua asal maknane goni menika tidak butuh fakir butuh jadi omai magrong-magrong nganggu peselin segala macam tapi iseh melok antri BLT bantuan langsung tunai Niki, ya ampun sampean paido mergo ini pekir. mobilnya pitu omai papat kok iseh korupsi ampun sampean guyu niku pancen pekir. mulane kalau ngarani di Indonesia kadah wong pekir. sugih. Sampai orang duwe apa-apa tapi orang butuh apa-apa, sugih sampean. Mana sugih, wah uripe alhamdulillah tak tok isine. Kula nggambarake kula niki gadah kanca petani. Namine Pak Jaya, alhamdulillah ya alhamdulillah pun Kula seneng kadang-kadang seneng sawah ini ku melok. Yang mbak garap sawah terus begini tegalan begini nek awan nopo garwane niki ngirim makan siang nek cara kutone maksi kasihan kirim teng ngene dahar teng galengan kula natu melok teng mriku niku teng galengan niku sego sambel karo gereh ikan kering wah ya aku lagi terpaksa melok senajan wong kuto, biasa makan simpel ayam wong oh, iki ning galengan ini anggap darurat aja mangan sampai sambel tok sampai gereh iki piye rasanya, kowe nggak jebul merkuk lo nyawang Pak Jaya niku manganin masyaallah bar ngoten ngombe kendi lokol lokol lokol lokol lokol bar niku glegeken sak desa krungu berarti nek bar glegeken niku mesti alhamdulillah. Alhamdulillah nggih krungu sak desa wong glegekene ya krungu sak desa. Masya. Terus ngelelet kelokok, Klobot niku jedal jedul. Gak lambenan. Wah. berarti hari kok kayak duwe dunya dhewe wong iki. Terus banding bandingno kanca kula teng Jakarta. Kula di traktir kanca kula teng kene restoran sing jenengi mohon kula ora iso Iki apa wacana nih kok huruf huruf mati kabeh. Napa? di di gedobo sih kayak ini nanti anu Pak Kiai lah makan apa saja tapi saya spesial sudah pesankan eh daging khas apa jenenge daging khas apa lah pokoke sapi niku ana jenenge dhewe-dhewe ya, orang yang dikirim dari Amerika. Jadi saya pesannya sudah kemarin. Jadi nanti ini sudah datang kita akan makan itu. Wah. Oh iki aku mangan daging sapi Amerika iki. Biasane Pak Kempleng ngono ae. melbu restoran restorane waduh Masya Allah apike ra karuan terus pelayane niku nguwaki buku kaya album albume penganten anyar niku isine menu menu makan niku apike kakangku wedi kandel tapi kalau delok ora muni kabeh bahasa apa iki Aku bapak anak eh, saya ikut bapak aja aku. Ala sing nakir iku. Enggak mudeng saya ini bahasa apa. Bahasane bahasa asing kabeh. Namine pangaran tak goleki lodeh gak ono ngono. <laughs> Jadi ikut saya Pak. Iya, iya, saya itu yang penting cuma dagingnya di Amerika itu katanya dia. Ya sudahlah itu dulu ah. Puas-puas. Unta ini betul serontok lho, kaya apa daging Amerika iki e kaya apa. Terus unta ini suwi ngoten teko diterno kali pelayan niku ditutupi aluminium. Ana tutupi aluminium, ditutupi bareng. Wis dipangan kok ditutupi. Jebule ditakoki, kula ditakoki, mau makan dimakan sekarang? oh iya langsung diambil dibuka dibuka piringnya gawadi dagingnya semain tadi. ini nyuplik sono napa bortele papat mbah pira karo kentang dledek nggak ngoten niku ya kentang diuyek ngoten dledek ya Allah kalau delok napa menune niku. Ini yang kita makan ini di, di menu ini namanya yang mana? Dijedono kali. Sing neratir. Ini Pak, ini. Betul. 250.000. Regane ketemu Nyumplik ini ketemu Ya ilah ilah. Lah ya, kowe sediluk zep lah la ilaha illallah nek oh, nang omah nggih sak emplokan niku. Wong iki sayene ditraktir wong ya sithik-sithik kilo tingali ki ambake. Dirisi sithik-sithik lho. tanpa capo kanca kula sing traktir niki ora entek. Kula hitung-hitung itu sing dipangan itu lagi ah, kira-kira seket. Jadi rong atus sewu sih terus dipangan. Organe oh, rong atus seket. Sini mangan mau semuanya tok. Ya. La ilaha illallah. Iki ogak ning gone kutha gede tak royok tak entekno iku mana mana Aku ditraktir ning gone kuda ya di sini isin delok mau iki. Ya Allah, mana mana Kok Amerika. lu sampean sudah? Sudah. lu kok sudah? Ya sudah ya. Yang penting Pak Kiai ya, menikmati. Terus Kiai Mbak ngetas cilik niku ditokno tas ini. Ngetokno pilih niku. Pilih luwih akeh timbangane sapi nih bang, Pilih pirang-pirang. Kok pilihnya banyak sekali? Nih? Iya Pak Kiai. Ini untuk asam urat, ini kolesterol. <laughs> Tidak, mulanya kok gak gelegean belas. tak ini mangan ora glegeken, malah ora entek. Masya Allah. Jadi aku ya pikir-pikir, kok anu Pak Jaya kaya, Masya Allah, mangan mbek sego mbek sambel mbek gereh ngono glegeken iki kaya ngono. Alhamdulillah kaya ngono. Iki kancaku mangan 250.000 gak entek. Mau dipangan saya tok. Jadi kita kalau mau mikir sebetulnya banyak hal yang kita sebetulnya geli melihat kelakuan kita sendiri. Karena apa? Karena konsep-konsep kita tentang Gusti Allah, tentang agama, dan segala macam. Kita sekarang melihat agama itu apa? Saya pernah di depannya forum kiai-kiai itu saya pada zaman dulu, zaman dulu itu kan partai cuma tiga. Partainya Pak Nur Ahmad ini, sing menangan Dewi, Golkar, P3, PDI, tiga. Wah, waktu itu wah rame itu Podo islami podo nu ini geger mereka sitoke P3 sitoke Golkar KPD jadi ya, saya waktu itu sedang memasyarakatkan khitah NU saya tanya Pak Kiai Kiai itu sebetulnya P3 Golkar PDI e itu wasilah apa goya wasilah itu sarana Goya itu tujuan jadi kalau kita ke, tujuannya ke Jakarta, kereta api, pesawat, bis itu wasilah. Kita mampir Semarang itu juga wasilah. Cirebon wasilah. Karena goyahnya adalah Jakarta. Saya pertanyaan saya tadi P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Mereka serempak Mboto rubuh. marilah Tegas. Marilah. Saya membenarkan ya betul. Itu memang lah. Bab kalau kita anggap hoya. Maka kalau kita Golkar, P3 kita tidak anggap orang Indonesia. Demikian sebaliknya. Kalau kita PDI dan PDI kita anggap hoya, maka selain PDI kita anggap bukan orang Indonesia pertanyaan saya terus saya tingkatkan lagi NO Muhammadiyah Wasliyah Perti itu wasilah pak ya jawabannya wasilah tapi tidak setegas tadi <laughs> wasilah agak pelan <laughs> kompak tapi pelan Tadi kan kompak tapi kencang. Oh. Tegas saja. Wasilah. Saya bilang gitu. Karena kalau kita anggap NU misalnya, kita anggap itu sebagai goya, maka orang Muhammadiyah kita anggap tidak begitu Islam. Orang Perti tidak anggap kita orang Patio Islam. Ketika saya naikkan lagi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa goyah? Cep, rakep, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Wasilah apa goyah? Diam saja. Kok nggak dijawab? Oh itu yang kiai yang sepuh terus didik. Lah Gusmus dia apa? Waduh, ganti wong dia menang tua. Terus dibalik no pertanyaan itu. Kalau menurut Gusmus bagaimana? Itu wasilah apa goyah? Kalau menurut saya ya wasilah juga. lo wasilah itu lalu goyahnya siapa? Ya goyahnya Gusti Allah. Dia Oh itu didalili. Wayam wama ya apa? Waman yabtari ghairal islam pala palayuban. Nah itu ada dalil selain Islam tidak diterima. Nah itu malah membenarkan pendapat saya. Artinya menuju kepada Allah itu yang diterima adalah dengan wasilah Islam. Itu menurut keyakinan umat Islam. Jadi pendek kata banyak sekali hal-hal yang pada tahun baru ini kita petani lagi, kita cocokkan dengan diri kita dengan bercermin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Semua yang ada di Quran dilakukan oleh kanjeng Rasul dulu sebelum disiarkan kepada umatnya. Perintah sholat dilaksanakan dulu oleh Rasulullah, baru kita orang disuruh sholat. Di Quran akimis sholat, sholatlah kamu Muhammad. Kanjeng Rasul kemudian sholat dan mengatakan kepada sahabat-sahabat, solu kama ro'aitumu ni usolli. Salatlah seperti aku sholat ini. Lain halnya kalau saya tidak sholat, ngajak sampean sholat, karena agak kesulitan saya. Salatlah kalian semua seperti seperti ya, aku dia dhewe ra t ya. golek contoh terus golek aduh banget golek neng Semarang salat lah seperti Pak Nur Ahmad u a karuan haji juga begitu kaji Nabi Dawo. kudu ani mana sikakum ambillah cara hajiku ini semua Anjing Nabi menyuruh memuliakan istri. Anjing Nabi menyontohkan bagaimana anjing Nabi memuliakan istrinya kanjeng nabi baik menyuruh baik dengan saudaranya bagaimana kanjeng nabi baik dengan saudara? kanjeng nabi menyuruh menghormati tetangga kayak apa kanjeng nabi menyontohkan baiknya dengan tetangga dan seterusnya dan seterusnya nah, maka kita sekarang kalau mau hijrah dari yang kemarin ke nanti kita cari cermin ya kanjeng rasul karena kita yang baca Quran cuma 20 persen, kata Pak Nur Ahmad itu. Repotnya sekarang kan sudah tidak ada kanjeng Nabi. Dulu kiai-kiai itu yang ngerti Quran itu, itulah yang mau membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran. Itu yang namanya ulama itu dia mewakili Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam melihat Al-Qur'an lalu menuntun saudara-saudaranya yang tidak bisa supaya bisa melaksanakan tanpa melihat Al-Qur'an. Tanpa melihat Al-Qur'an, lihat saja. Ulama-ulama yang agak kesana sedikit bahkan bikin kita pinter. Ada yang namanya sulam sapina, ada yang sulam taufik taklip terus ada terus menurut statranya masyarakat itu dibikinkan jadi orang-orang awam tinggal oh gini caranya sholat oh begini caranya wudhu gitu nggak perlu orang awam justru lihat sendiri ke Quran itu wah ya gak salah salah itu wong yang kiainya aja tahunan ya memahami Al-Qur'an. Ini orang awam dikongkon delok Quran langsung ya. nggak salah salat Nah, eh, sekarang repotnya karena tidak banyak kiai-kiai yang menyontohkan itu kepada malah ngongkon wong-wong ngongkon delok dewi di Quran melihat langsung Quran dan sunnah Rasul itu piye Undik ini dia orang gudak, Wong awam kok dikongkon Langsung Quran itu gimana Ibu-ibu bapak-bapak sekalian Ternyata sudah jam satu Makanya kok teklak-tekluk eh. <laughs> Jadi kesimpulannya saya mengajak diri saya dan saudara-saudara saya yang hadir di sini untuk marilah ini momentum tahun baru Hijriah kita gunakan untuk apa namanya mengevaluasi diri kita yang selanjutnya kita buat untuk kalau perlu baru sama sekali kan ada istilah reformasi ada istilah revolusi mental Pak Jokowi itu entah membaca tulisan saya entah bagaimana konduyo revolusi mental karena di awal reformasi kalau yang ingat saya sudah nulis di suara merdeka tentang revolusi mental itu jadi memang harus revolusi ya. pandangan kita tentang segala macam keagamaan ini perlu direvolusi jadi mental kita mental lawas sudah kita kita menganggap dunia ini segala-galanya harus kita rubah menjadi hanya sekedar wasilah jadi tidak usah berlebih-lebihan karena itu yang saya tawarkan di mana-mana marilah kita kembali ke ajaran kanjeng Rasul yaitu hidup sederhana saja sakmadio tidak usah berlebih-lebihan dalam segala hal ini intinya yang ingin saya sampaikan Sebab kalau Anda berlebih-lebihan, Anda tidak bisa adil dalam berpikir, tidak bisa adil dalam sikap, dan tidak bisa istiqomah. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat. Istiqomah tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal sak madya mau Bu nggih. makan sak madya. Sedengan saja makan sak madya itu ya sepiring atau kalau tengah piring kalau piringnya gede minum sedengan nganggu-nganggu sedengan apa-apa sedengan termasuk ngibadah ya jauh berlebih-lebihan ibadah berlebih-lebihan itu gimana poso mahrib ora buka itu berlebih-lebihan ora usah ngono ah. wis kaya lumrahe wong ae sak madya wae terus ora sahur sahur lah ben sesuk kuat poso jadi sak madya seneng ya sak madya Gedhing wong pancing menusa menusa itu iso gedhing nek jenengan semua bisa ndak gedhing ya malah wapi eneh begitu sudah tingkatan tinggi itu ihsan namanya tapi kalau sing biasanya tetap bisa duwe gedhing itu ya gedhing ya gedhing tapi sedengan kalau berlebihan hati-hati jadi ini orang Jawa geting nek belebeleban iso nyanding. Sengit kenemenen iso ndulit. Nah, ini sedengar. Seneng Seneng sedengan niku misalnya seneng karo buju, ya cukup lah paling pol itu dilem-lem wayune segala macam dilem wis iku paling pol wah bojoku masya Allah bodinya gitar hmm, matanya bak bintang kejora alisnya seperti semut beriring pipinya sebagai pauh di layang dagunya seperti lebah bergantung hmm. tumitnya seperti dok belkok <laughs> Wes ah, lem sundul langit tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu yang paling maksimal boleh berlebih-lebihan gitu. Ngelem bojo. Jangan sampai terus sampai tutup no. Orang kayak bojomu. Loh ini ini ya. Ini berlebih-lebihan. Cukup bojoku sip. Titik. orang, uh, bojoku pol. Tapi aja kata Ora kaya bojomu. Ini ini yang gawe tukar aku. Lho kok bojoku mbok urus iku Itu kalau gegeran ngantek kiamat kurang rong dino gak bar. Bojoku kan delok ah. tinggi semampai kaya pragawati bojomu ipel-ipel kaya botol Coca-Cola. Hmm. Ya mesti gak terima wong bojone jare lu gene ya bojoku ndak enak ora pati kepanasan bojomu cedak sengenge ku dhuwure semono ya. <laughs> kene ora terima juga aku dhuwur bojoku dhuwur kepenak benakno lampu ora usah kongkonan wong <laughs> gak barbar, demikian pula tentang calon-calon itu juga nggak usah nemen-nemen biasa ngono ae limang tahunan ae seneng dunia niki terutama yang paling pokok seneng dunia jangan berlebih-lebihan nek berlebih-lebihan iki sing saiki rame iku terus golek wong sakniki do moro nyerbu kabeh ning Probolinggo kabeh kono ana sing setor sak miliar ana sing 3 miliar sak piturute niku pengin sugih La ilaha illallah wong dhuwit sak miliar kok dikekno. Lha kok gak mikir. Lha iku nek iso rak ya wis dadekno menteri keuangan ora wis ora beres ngono. Wis. <laughs> Eh, niku wis <laughs> wis dadekno menteri keuangan kowe kon sini dikerahno kono kon njikuk dhuwit dolar apa dhuwit pound sterling, dhuwit euro guandakan. Iku wong ketutupan nuraninya itu gara-gara berlebih-lebihan melihat dunia berlebih-lebihan. ini niku wonten sing wong pinter barang kok malah kata wong pinter itu belum karuan pinter dalam satu hal juga pinter dalam hal lain. Dokternya Pak Nur Ahmad lain dengan dokter saya. Dia dokter betulan, saya dokter honore kaos. Saya dokter kebudayaan. Jadi orang yang pinter itu tapi dia nggak ngerti ilmu pesantren nggak ngerti. Nek wong pesantren di pesantren itu banyak yang iso gandakan duit itu akeh. Akeh mengono nih, jenenge ilmu hikmah. Iku ana sing njaluk tulung karo jin. Ana jin. Sampai kalau Jawa Timur kan wah, banyak itu. Makanya kiai yang kiai yang sudah kos-kos itu kalau terima amplop dari kiai lain yang di bawah dia selalu ditanyakan ini gawean apa duit asli hmm. anu kiai saya studi duit asli <laughs> sing betul asli yang tiang di niku mawon <laughs> biasa di pesantren itu saya itu punya dungane orang mau dungane ah, dungane ngilang saya punya halimunan nam aku tak cakno bisa gak ketok aku dungane mabur dungane buka apa jenenge buka gembok merasa ngaku kunci berarti untungnya saya nggak kuat ngelakon ini ono poso ini <laughs> nggak kuat kalau kuat aku sudah jadi jigan tenan itu oh ilmu aku punya semua aku pun dua masa Allah kawan saya itu ada yang apa sini ya penggawe ini ya nyolong nenggune toko-toko ne Cina itu saya enak gak ketok jukuki sabun eh. nek ini rawane nek kasire singkek ngono. Singkek biasane duwe ilmu juga seperti itu, gak wani. Jadi dene wong sing do katut-katut gak ngerti. Bodoh. Duwe tenan, dipoto ya duwe. Tapi nek kesuwen mboten sampean gunakno, dadi godhong utawa dadi kertas. Mulane sing luar Jawa dadi kertas kabeh. Wong ning perjalanan mesti jin <laughs> sing bodone ya jin. Wes pokoke diserahno rupa duit silahkan difoto duit ya. lah ini duit tenan ora kok godhong ora kok kertas koran ekonomi Amerika barang kan ya kacau kabeh duit kok dijikuk semua kayak gak kacau tapi ya ngono ora mikir mergo ketutupan dunia lungguh nek wis digandakno ngantek miliatan arep mbok ngopo Ndok ngopo? Geger mok semene kok ranjame rolas malah ora turu sedina. Njajali ranjam kono, njajali ranjam kene, enak endi kene mbek kono. Subuh durung turu-turu. Mupeng jajari ranjam rolas. ampun jam setunggal jadi niku pene niku monggo mulai saat ini tahun baru Hijriah niki mari berusaha untuk hidup sederhana. Sak dalam segala hal. Semanten kirang ngalungipun nyuwun ageng pangapunten, mohon maaf segala kehilafan Wallahu wafikuna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Mohon berkenan untuk sekaligus menutup doa. Ini ada kiai-kiai kok. Enggak, sekaligus. <laughs> Jadi kiai-kiai itu kalau ada saya domender pentungo rawani mereka tahu persis kalau dungo saya yang paling mandi jadi ya jadi sampean itu jauh kemayangan jauh kemayangan karena saya yang suruh dungo kalau yang dungo Pak siapa ya? ini wah seram merapati mandi ya termasuk PLT Kanwil bareng kan Hah? puisi saya kulon itu mboten pati apalan puisi Kulon mau si tok sing tapi puisi kulon ini kudu konsentrasi penuh jenengan itu. Sebab kehilangan satu kata berarti kehilangan seluruh puisi kula. Sepundi? Nggih. Tapi konsentrasi penuh. Kehilangan satu kata dari puisi saya ya kehilangan seluruh puisi saya. Nek sampean turun konsentrasi kula waca. Nggih. Iki puisi sing paling disenengi karo presiden keempat Bun, kan. sampean pun siap judulnya keluhan Tuhan kami sangat sibuk nggih mau ngoten tok Niki konsentrasi donga. Dawuhe Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midangetake dungane wong sing atine ora melok dungo. Sampeyan dungo manteng saat ini. Nggih. maca Fatihah kalau biasanya kalau tung pundi-pundi saat ini profesi kulo pun mau itu hasanah tausiah barang ceramah barang pun boten Mereka wis ngerti kabeh nek donga mandi, mandi jadi langsung dungo ya biasanya langsung dungo jadi ini bagian donga kulo. sejak konangan ini ku, Ini biasanya kalau jak maca Fatihah sepisan tapi ya karena ini ping 11. Ora usah sampean takokake kena apa kok 11. Mangke diskusi ora sida ndonga. Nggih. ngandel ya diwaca 11, gak ngandel ya diwaca sepisan. Boten nopo napa ora dadi pitakon kubur. Fatihah sepisan, ya karena sain ping pinten? Insyaallah ing dalem maca iya kanastain ping 11 jenengan ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Biasane wong donga kiai donga niku donga umum mboten mawon. Nek kula mboten. Donga masing-masing mergo pikiran kula ora ana wong jalukane kok padha iku ora ana. Sampeyan jalukane kalih mriki mboten mesti padha. Lah Gusti Allah menika sugih banget. Dia memberikan masing-masing mau sementen mawon. Mbok itu miliar isi dunia ini minta semua. Diberi semua masing-masing. Itu kekayaan Allah tidak berkurang kecuali sebagai jarum kita celupkan ke laut. Laut kekayaannya Allah, maka jarum kita masukkan yang basah-basah dalam jarum ini yang diberikan kepada 7 miliar penduduk bumi sugai mulanya dimanfaat no api Gusti Allah sugai Gusti Allah jaluk masing-masing Dikrentek no nalika maca iya kan stain sampean jaluk ane dewi dewi no mawon ampun dia omong no ndak tanggani ngerti Sing ngerti ramok sampean kalau Gusti Allah. Nah, Kami ini sampean goleki jaluan sampai sing sing top, wong sing donga Jadi umpama ana sing duwe utang <laughs> niku ya utangnya limang juta ke atas lah nek limang juta ke bawah kiai kiai meriki mau ya cukup limang yuto ke atas jadi ya, masuk diutang selawe buaya, ae sing donga aku ya ngenyek mungkin orang sing kepengin dang iso dari omah upaya warungnya laris upaya anaknya dang dilamar uang, upaya naik pangkat supaya pensiunnya dipercepat macam-macam lah niku sampean krentekake mangke dalam membaca iya kana sain mesti kasih kasil jaminane mesti mesti dikabulno Gusti Allah kok ngantek orang kasih kemungkinannya cuma dua nomor siji sampean ora pati ngandel karo kula malah gedhe apa ya wis ra kasil wong ndonga kok ora yakin ya. Kemungkinan yang kedua, Allah langkung pirsa sing luwih manfaat kangge jenengan pribadi. Oh, kadang-kadang apa itu ini njaluk angger mawon. Honda Gusti. <laughs> Wis sak ketoke kok lha sing ngono ngono Pak Honda liwat terus aku ndonga kok oh, Honda Gusti. Wis njaluk Honda, Gustine sok ngguri. Honda Gusti. Kok gak Gusti Honda ngono. Ketara temen ngono. Jadi jenengan kontekake jalukane sampean sedaya. Mesti. Dadi nek ora diparingno teng mriki niku Gusti Allah mremakno kula jenengan paring sing luwih manfaat. Ono sing ngeyel njaluk Honda tenan waringi wis iki ngeyel waringi lagi telung dina nabrak wit asem ngora alung ah, ora dikek duwe Honda nek ngono kuwi iki malah ndandakno awake dhewe luwih larang timbangane ndandakno Hondane iki kok ngomong terus ora gak ndonga-ndonga mpun nggih mpun cekel kabeh jalukane cuma itu ya wis tekan iya kanastai sampai sing golek yang ya apa ya apa ya. Dan saat ini pun naik wis kecekel. Niki mumpung wulan apik, tahun apik, Masya Allah sing donga kula sisan. Top pokoknya. Tapi dawa donga kula. Pundi? Mboten napa-napa. <clears throat> Donga kula dawa. Mboten napa-napa yo. Mulane kula tak linggih mawon.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 العزيز اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد Ya Hakku ya Wakil ya Kauyu ya Matin ya Kauyu ya Matin ya Kauyu ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhi ya Mumid ya Hayu ya Kauyum ya Hayu ya Kauyum ya Hayu ya Kauyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somadu ya Somadu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وببركة هذا المجلس اللهم وبسر الأسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مقروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا الله اللهم إنا نسألك العون على يا الله اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك يا الله من شيطان وعوديائك والعون على هذه النقص العمارة بالسوء والاستغاث بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة والفتن وشدائد والمحن مع ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير Ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majlis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan DP-DP kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken ya Allah kados panjenengan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 التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.